ana bom kok ngek mulane ora usah ngebom saiki kan akeh aliran-aliran sing orang genah-genah kuwi yo kepengin mlebu swarga untuk widodari lewat ngebom eh ora jihad kuwi kendat Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Jarene uh, kamu jadi Nanti kalau begitu bom diledakkan, tubuh menghancur mati, sambut dari <laughs> widodari dari Kopla, eh, ora doyan widodari karo begecil-begecil ngono. Bidadari ora doyan nggone makhluk model ngono. Malah sing wingi niku wong wadon ya meledakkan bom panci ya. Iki kau suwe-suwe no bom wajan, bom kukusan barang ngono. Jan ngawur-ngawur wong saniki. Pokoknya segala macam bentuk terorisme harus kita basmi. Kita harus waspada, jangan sampai para tokoh-tokoh di negeri ini diadu domba, dibentur-benturkan dengan kepentingan. Ada misi untuk mensuriahkan Indonesia. Aku gak meden-medeni, biar kita antisipasi apa kita pengen seperti itu. Bener loh, antisipasi, panser ngono. Ono kaos gambar palu tangkap, peloroten, Lu gak apa-apa, udah ya ben setorke nyang komandan. Siap dan Oh no. Aku ki serius ini mbok guyu tak antemi pisan. Kelemahan bangsa ini mulai dulu itu ya karena adu dah diadu domba. Belanda sampai bisa menjajah 350 tahun kan karena pakai strategi divide et impera. Iki ya politik adu domba kuwi lo Bro. Sekarang kan ironis sekali. Gara-gara beda negara ribut. Sama-sama negara, beda agama ribut. Sama-sama agama, beda organisasi terus apa nggak sadar kalau Allah menciptakan manusia ini memang dalam keadaan yang berbeda-beda nggak nyadar Maunya kepingin tentrem dalam kondisi yang memanas kayak gini. Jangan berharap tumbuhnya sekuntum bunga di kawah gunung berapi. Iki angel Pak Camat ya orang isong, nggih kata-katane ini. Mulane sing diundang ceramah nggih kula mboten Pak Camat. Pak Camat ceramah gak pantas. Camat iki pantese nyumbang. Ya ngono jadi jarene yang disedakohke orang teh tambah oke wis ana buktine to rumuse yang disedakohke ora dadi cilik malah dadi gede wong dikurangi kok dadi gede ora ana ceritane ana ceritane dikurangi ora cilik malah gede lah bocah sunat kuwi bocah sunat kuwi bocah sunat ya asline kan cilik to ya mengkeret Hadi sunat diketok, dipotong, dikurangi. Apa tambah cilik? Ya ora ya ndelonden koteng-koteng Padahal niku rak ya dikurangi to niku. Mboten cilik malah gendelo-gendelo. Mula duitmu kurasen gue proyek agama, kuras gue masjid, kuras gue pesantren, kuras gue yatim. Mboten telas duitmu kaya segoro sing dikuras waeh. mboten ketelasan iwak malah oke. Duitmu potong, sunaten ketoken. Gue bantu yatim, gue pengajian ngene iki, ora cilik duitmu, malah ndelondeng koteng-koteng. Ya gentelo-gentelo. Nah, ngono. Para jamaah, pun jauh jauh sih kayak isyara udan gua, Kui lonjat lanjut lonjat lanjut kikit mau aku ngadeg karo keluyar keluyur kayak gini iki ramu ora diparingin Diparingi ngombe wis kadung didep wong iki. Aku arep nyeruput ya sungkan no. Eh, Bu. Ibu-ibu nganggo kalung ya monggo, ku perhiasan ning yo sak cukupe. Aja gedhe-gedhe, rantene sepur diumetke guru. Nanti mlakune ku bungkuk-bungkuk kaboten kalung. Nganggo cincin monggo, nggo tombo pengin itu perhiasan perempuan. Ning yo aja terus diji 10 dinggone kabeh arep genteni tesi. Taman nganggo gelang enggak dilarang. please silahkan tapi ya sak cukup mawon ojo oke oke gelangan kok mulai ugel ugel tekan kelek neng kiwo tengen ngono kaya jaran kepang wong wadon gelang oke tujuannya apa pamer mengkaruan ngaji bengi kegerimisan ini ki orang sumuk ya orang ungkep ya orang panas yo kipas kipas e. ya krimping krimping krimping ben ketara nek gelange akeh krimping krimping krimping lho kipase langsung diselehke wis gelange akeh mlakune wae beda lembyane dawak-dawake nganyelke kok Oh, grup hadro yang ngetok ke cincin yang pola al -Badr. Bu, saya nggak pameri yosopo, ya sopo. Penjenengan dikiting copet, diancam rampok yo gara-gara penampilanmu yang berlebihan. Tapi nek penampilanmu sederhana, copet di sing arep ngiting rampok di, sing ngancam yo ya, perkara penampilanmu berlebihan lo gelang ra usah oke-oke Si wae syukur sampean kok wani isin cukup gelangan karet kuwi malah praktis sak wayah rambutmu modal madil kena nggo tali lho sak wayah-wayah bojomu nesu kare jedhetke raine apa tong sing arep dinggo sangu yen wis sowan marak sebo ngarsaning Gusti iki kono langsung praktek kok Pak rasane Pak wis ana sing gawa karet kok timbang ora iso nukokke kok nganggo karet siap-siap dijedet nggih ben ana ben aman wong lanang ning omah kudu nganggo helm ben ora dijedet apa sing arep dinggo sangu yen wis mati apa gelangmu kuwi kalungmu cincinmu tanahmu kendaraanmu omahmu ora akeh-akeh bondo donya kuwi mati ora digawa kok bakul helm helme akeh mati ora ana sing heleman ora usah guyu Pak Camat mikir kok iso nggih contoh bakul helm. Helme akeh ning mati ora ana sing helman. Apa Pak Camat sedo ya, ora kok nggawa setempel ya, ora payu. Apa malaikat mungkar nakir arep mbok pameri setempel ngono kok. Ora payu. Lah kok camat wong aku ngaji nang ngarepe menteri yo ngene iki. Camat. Oh yang sing disampaikan bener ini Pak Camat yang malah remen no. Malah ke pas seduluran. Nah kula yang cen putih-putih terkenal kok ceplas ceplos ceplas ceplos. Ini ya wis ini iki ngomonganku gelem ini kira gelem aja diundang meneh. Nyatane yo lewari so ngono lho ngaji kok gone bintang dua bintang tiga ngono dan bolo kabeh saya deket sama institusi kepolisian bolo kabeh ya memang harus ada sinkron para ulama para kiai membantu tugas polisi membantu tugas TNI meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal melalui pembinaan-pembinaan moral kayak gini menurut Lu sehingga kan kriminal dan tindak pidana itu semakin minim. Makanya lek ono pengajian, polisi kudu melu ngepam. Ojo dangdutan tok ae sing dipami. TNI bantu gitu loh jaga no banser banser wes karuan tugasnya mengamankan kiai tapi nengin niki kiai kiyaine ngatik neng banser itu metungkru ngene kan yo kiaimu hilang biye ngono wes wis itu ya tugasnya tadi di awal kan sudah saya sampaikan ah, dibantu ada kerjasama bekerja sama, bekerja bersama-sama. NKRI akan tetap utuh, Indonesia semakin jaya. Cek, tak urus. Undanganmu acaranya kan tanggal 4 Januari. Saiki wis tanggal 5. Iki melanggar iki wis. Iku tanggal 5 ini wisan. Oh, jam 12 malam lewat kok. Ya wis samene ae. Mula penutupe rungokke. Sing dienggo sangu izin dan melanggar dan iki mestine wis lewat izine izin nang Polres tanggal piro? Tanggal 4 Januari. Menurut pemberitahuan ke Mapolsek ke Pak Camat undangannya 4 Januari iki wis masuk tanggal 5 ini paham tanggal apa ora makanya pesennya Quran وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Berbekalah kalian maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa takwa ini sangu yang paling api nah takwa itu ada langkah praktis insya Allah nanti tanggal 17 aku ngaji boning ini Anzamania berarti Anwar Zahid Mania betul-betul sip Allahumma sholli ala Muhammad nah, ini simbolnya gini ini yang ke atas hablum minallah yang ke samping hablum minannas. nas hurufnya L love I love you. Masama. L juga bermakna life kehidupan. Nah, pada intinya hablum minallah, hablum minanas. Kapan-kapan tak terang no. Makasih. Kurang. burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you.